di tempat ini di Masjid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an untuk melanjutkan pembahasan kita kajian rutin dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan mulai membahas kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah ditulis oleh para ulama buku-buku yang uh, semakna dengan ini sebelum beliau telah menulis pula kitab Al-Kabair Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala begitu pula ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami sebuah kitab yang berjudul uh, Az-Zawajir kitab yang berjudul Az-Zawajir an al-iktiraf iktiraf iktiraf kabair atau yang semakna dengan itu yang juga memuat <clears throat> perincian tentang dosa-dosa besar Ikhwani Fiddin Rahimakumullah ditulisnya buku seperti ini tentu banyak faedah dan tujuan-tujuan yang penting di antaranya yang pertama adalah untuk kita kenali dosa-dosa besar tersebut agar kita jauhi. Karena tanpa kita mengenal dosa-dosa besar tersebut maka mungkin sekali kita akan terjatuh pada perbuatan-perbuatan dosa besar. Sehingga mengetahui dosa-dosa besar adalah bagian daripada ilmu yang wajib kita pelajari. <clears throat> Bukan hanya mustahab sunnah kita pelajari, bahkan wajib kita pelajari karena kita berkewajiban menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin dan demikianlah kami memperinci ayat-ayat agar menjadi jelas sabilu al-mujrimin jalannya orang-orang yang mujrim orang-orang yang jahat orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama bahwa diterangkan sabilul mujrimin, jalan mereka orang-orang yang mujrim untuk apa? Itu jitanab supaya dijauhi supaya seorang muslim berhati-hati darinya dan kita pun sering mendengar eh, nukilan dari ucapan seorang sahabat mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik dan saya bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara buruk. Khawatir kalau kalau saya mendapati perkara-perkara buruk tersebut. Ya. Dan diucapkan pula oleh seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rif al khaira min asy-syarri yaqa' fihi." Saya mengetahui yang buruk bukan untuk melakukan yang buruk, tapi untuk menghindarinya. Dan siapa yang tidak mengenali hal-hal yang buruk, dia pun akan terjatuh padanya. Nah, jadi ini merupakan bagian penting daripada ilmu. Bukan kita hanya mengetahui perkara yang baik, tapi juga perlu kita mengetahui perkara yang buruk untuk kita jauhi perkara yang buruk tersebut ikhwani fiddin rahimakumullah <clears throat> dan eh, di antara tujuannya juga agar kita mengetahui hukum terhadap perbuatan dosa besar dan kita telah singgung pada pelajaran-pelajaran sebelumnya Terutama dalam pelajaran akidah Akidah ahlu sunnah wal jamaah Bagaimana pandangan ahlu sunnah wal jamaah Terhadap para pelaku dosa besar Akidah ahlu sunnah wal jamaah Menyebutkan bahwa pelaku dosa besar Dia adalah seorang yang fasik Namun dia masih memiliki iman Yang tidak dinilai keluar dari iman secara mutlak. Dia masih memiliki iman dan dia masih disebut seorang muslim. Dia fasik karena dosa besarnya. Dia beriman dengan iman yang masih ada pada dirinya. Dia belum difonis sebagai orang kafir dan murtad daripada dinul Islam. Itulah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah sehingga orang tersebut adalah orang yang nakis al-iman, imannya kurang. Sementara pandangan orang-orang al-wa'idiyah yaitu khawarij dan mu'tazilah mereka menilai bahwa seorang pelaku dosa besar sudah keluar dari keimanan, tidak lagi disebut mukmin. Tidak lagi disebut muslim. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan dia ada di antara iman dan kekafiran fi manzilatin baina manzilatain di suatu kedudukan di antara dua kedudukan khawarij langsung mengatakan mereka sudah kafir dan keluar dari iman itu hukum di dunia hukum di akhirat khawarij dan mu'tazilah sepakat bahwa pelaku dosa besar adalah seorang yang akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini tentu madhab yang menyimpang dari kebenaran. Bertolak belakang dengan madhab Ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, eh, kita akan melihat di sini eh, tentang dosa-dosa besar dan eh, bagaimana kita kemudian menyikapi orang-orang yang jatuh dalam dosa besar tersebut. Seperti akan kita baca nanti insya Allah bahwa pelaku dosa besar mereka akan diberi hukuman dalam dinul Islam. Hukuman mungkin di dunia dengan hukuman had atau ancaman di akhirat. Nah, kita akan tarik suatu kesimpulan di sini bahwa sebagian dosa besar adalah dosa yang pelakunya dihukum di dunia dengan hukuman had seperti zina seperti uh, misalnya minum khamr ya atau dosa-dosa yang lain insyaallah kita akan Eh, lihat ya di sela-sela pembahasan kita. Nah, suatu kesimpulan yang sangat penting dari hal ini adalah bahwa adanya hukuman had tersebut menunjukkan bahwa pelaku dosa besar belum dianggap murtad. Sebagai contoh seorang yang berzina tapi dia bukan Mohson, muhsan artinya dia belum menikah kemudian berbuat zina dalam syariat hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan nah ini hukuman had bagi dia yang telah melakukan dosa besar ini adalah bukti dari sekian banyak bukti dan dalil ahlu sunnah wal jamaah bahwa pelaku dosa besar belum dinilai kafir. Seandainya pelaku dosa besar dinilai kafir, hukuman bagi pelaku zina adalah apa? Hukuman mati. Ya. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Hukum dengan hukum mati. Nah, ketika dia tidak dihukum mati berarti dia belum mengganti agamanya, dia masih muslim. Nah, ini bukti yang kuat dari sekian bukti-bukti dan dalil ahlu sunnah bahwa pelaku dosa besar dia masih dalam lingkup Islam. Dia belum difonis sebagai orang yang murtad daripada dinul Islam. Nah, Insya Allah kita akan lihat dari keterangan para ulama di sela-sela pembahasan kita bahwa e, seperti itulah dosa-dosa besar. Ya, ada hukuman-hukuman yang itu hanya hukuman-hukuman uh, had yang belum sampai kepada hukuman mati. Ikhwan rahimakumullah. <clears throat> Kemudian setelah itu uh, di sini kita pun perlu mengetahui bahwa dosa-dosa dan pelanggaran agama dalam dinul Islam dibagi menjadi pelanggaran dosa besar dan ada pula dosa kecil. Begitu pula dosa besar pun ada yang terbesar dari dosa-dosa besar. Ada yang di bawah itu. Akan dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tentang hal-hal tersebut. Beliau mengatakan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in kitabu al-kabair. Wa qaulullah ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. kitab Al-Kabair kemudian beliau mengawali dengan menyebutkan firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nisa ayat yang ke-31 firman Allah Subhanahu wa taala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar ma tunhauna anhu yang kalian dilarang darinya nukaffir ankum sayyiatikum kami akan menutupi kejelekan-kejelekan kalian atau uh, di sini sayyiat keburukan-keburukan yang ditafsirkan sebagai as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, ayat ini menunjukkan yang pertama bahwa oh, di sana ada istilah kabair. Intajtanibu kabair. Bila kalian menjauhi hal-hal yang besar. Maksudnya di sini dosa-dosa besar. Matun hauna anhu yang kalian dilarang darinya. Maka kami akan tutup dengan perbuatan kalian itu disebabkan perbuatan kalian itu dosa-dosa sayiat. Berarti di sana ada kabair, ada sayiat. Ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu landasan ulama kalau begitu dosa-dosa itu ada pembagiannya, ada klasifikasinya. Ada macam-macam. Ada kabair, ada sayiat. Nah, kabair ini maksudnya dosa-dosa besar, Sayiat ini maksudnya dosa-dosa kecil. Sehingga dipahami dari ayat ini kalau seseorang menjauhi dosa-dosa besar, sekedar dengan menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil itu bisa terampuni. Nah, ini manfaatnya seseorang mengetahui dosa-dosa besar dan menjauhi dosa-dosa besar. Dan di antara bentuk nyata daripada menjauhi dosa besar adalah kita melakukan hal-hal yang wajib. Ya, karena menjauhi dosa besar itu bisa kita uh, bagi menjadi dua. Ya, misalnya yang pertama memang suatu perbuatan yang itu dosa besar ketika melakukannya. Anggap misalnya berjudi, kita nggak berjudi, kita nggak melakukan itu. Yang kedua, menjauhi dosa besar dengan melakukan kewajiban. Kita melakukan sholat lima waktu. Ini juga berarti kita menjauhi dosa besar. Kenapa? Soalnya kalau kita tidak melakukan sholat lima waktu, kita melakukan apa? Dosa besar. Ya kan? Sholat Jumat kita melakukan sholat Jumat Berarti kita menjauhi dosa besar Soalnya kalau kita tidak melakukan sholat Jumat Kita jatuh dalam dosa besar Nah Maka dengan ini Seorang yang melakukan hal-hal yang wajib Yang Allah wajibkan Apalagi ditambah Menjauhi yang Allah haramkan Buah daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Dan dosa kecil itu ya banyak sekali. Ya, sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak masuk dalam kategori dosa besar, nah itu dosa kecil, tetap haram. Jangan dianggap dosa kecil kemudian berarti tidak haram. Dosa kecil tetap haram dan tetap berbahaya. Hanya saja belum sampai kepada tingkatan dosa besar tadi. Alhamdulillah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala itu secara otomatis akan terhapus ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban kita dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga uh, ayat yang lain ya yang menunjukkan bahwa dosa itu ada dosa besar dan dosa kecil adalah firman Allah Subhanahu wa taala alladzina yajtanibuna kaba alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam Ya, di sini uh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan ayat yang kedua surat An-Najm ayat yang ke-32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm. Mereka orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsmi. Dosa yang besar. Jadi maknanya begitu memang ya. Al-itsm dosa kabair yang besar kabair al ismi dosa-dosa besar wal fawahish al fawahish ini perbuatan keji nah ini juga uh, masuk dalam dosa besar ya karena al fawahish itu kalau dalam bahasa Arab maknanya yakni matanaha kubhuhu wa syana'atuhu sesuatu yang keburukannya itu memuncak Ya, jadi jelas perbuatan dosa besar. Jadi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Illal lamam kecuali al-lamam. Al-lamam ini artinya as sagair dosa-dosa kecil. Ya. Al-lamam ini artinya adalah as sagair dosa-dosa kecil. Seperti yang ditafsirkan oleh para ulama. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah Sesungguhnya Rabbmu Maha luas ampunannya nah, Jadi ini pun menunjukkan bahwa Di sana ada al ithmi Dan ada al-lamam Di sana ada dosa besar Di sana ada dosa kecil uh, <clears throat> Satu lagi Yaitu surat syurah ayat yang ke-37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون dan mereka yang menjauhi kabairal ithmi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji dan apabila mereka marah mereka pun memberi maaf nah ini juga ada isyarat walaupun tidak sejelas ayat sebelumnya tapi ini juga ada isyarat bahwa di sana memang ada dosa-dosa besar ada pula yang tidak besar yaitu dosa-dosa sagair. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, e, sekarang setelah kita mengetahui bahwa dosa memang terbagi menjadi kabair dan sagair, apa yang dimaksud dengan dosa besar? Apa definisi daripada dosa besar? Rawab Nujarir, Jarir, Ibn Abbas dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir qala al-kaba'iru kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adzab Artinya bahwa al-kabair dosa-dosa besar itu adalah kullu dhanbin tiap dosa khatamahu Allah yang Allah tutup. Artinya orang yang melakukannya ya dia akan terkena ancaman. Yani Allah menyebutkan suatu dosa kemudian ditutup dengan keterangan. Dosa ini akibatnya begini, ya. Dosa ini akibatnya begini. Nah, ditutup oleh Allah Azza wa Jal binarin dengan ancaman neraka. Seseorang melakukan begini, dia akan masuk neraka. Aula anatin atau ditutup dengan laknat. Seorang yang melakukan ini Allah akan melaknatnya. Atau Rasul melaknatnya. Au ghadabin atau kemurkaan ya atau kemurkaan yakni kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang melakukan seperti ini Allah murka kepadanya Au azabin atau ditutup dengan azab. Siapa yang melakukan begini akan diadab seperti ini. Nah, ini definisi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Setiap dosa yang Allah tutup dengan ancaman-ancaman tersebut, yakni pelakunya akan terkena ancaman itu dengan melakukan dosa-dosa tersebut, maka berarti ini dosa besar. Ya. Uh, di samping apa yang disebutkan tadi dan insya Allah nanti kita akan lewati hal-hal yang seperti dalam definisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebagian ulama menambahkan uh, <clears throat> juga suatu dosa yang diancam dengan hukuman had di dunia. Ya. Diancam dengan hukuman had di dunia. Kemudian juga suatu perbuatan dosa yang pelakunya dikatakan tidak beriman. Ya. Ditutup dengan nafyu iman. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya juga e, hal tersebut ya, definisi tersebut bahwa suatu dosa Ketika pelakunya melakukan perbuatan dosa itu dikatakan dia tidak beriman. Ya, misalnya dikatakan dalam hadis Nabi, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi menyebutkan, kemudian "Man la ya'man jaruhu bawa'iqah." Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Berarti mengganggu tetangga termasuk dosa besar karena pelakunya dikatakan tidak beriman. Nah. Jadi inilah semuanya ya, semua tadi yang disebutkan merupakan batasan-batasan e, dosa besar. Semua yang masuk dalam kategori di atas maka pelakunya berarti melakukan dosa besar. <clears throat> Kemudian setelah itu dengan keterangan tadi apakah dosa besar terbatas pada jumlah tertentu? Kalau begitu ya. Atau tidak terbatas pada jumlah tertentu? Karena disebutkan misalnya dalam hadis Nabi saw Nabi bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang akan membinasakan. as al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara, tujuh dosa yang akan membinasakan. Nah, dari penyebutan bilangan-bilangan seperti itu dalam hadis ataupun yang lain, apakah berarti dosa besar terbatas pada yang tersebut dalam bilangan-bilangan tersebut? Jawabannya eh, secara global tidak ya ketika seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an apakah dosa besar itu hanya tujuh atau pertanyaan yang seperti itu beliau menjawab hiya ila sab'i mi'atin akrob minha ila sab'i ya ini riwayat Ibnu Jarir juga dan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang lain termasuk uh, tafsir Al-Baghawi menyebutkan ini. Ketika Ibn Abbas ditanya apakah dosa besar itu tujuh? Ibn Abbas justru menjawab justru lebih dekat kepada tujuh ratus Bukan tujuh tapi tujuh ratus Akrab minha ila sab'in lebih dekat kepada angka itu daripada hanya tujuh. Dalam riwayat yang lain dari Ibn Abbas juga ya disebutkan oleh uh, penulis di sini wali Abdul Razzaq anhu hiya ila sab'ina akrab minha ila sab'in ya. apakah tujuh beliau katakan lebih dekat kepada angka tujuh puluh daripada sekedar tujuh dosa besar ya, jadi ada riwayat yang menyebut tujuh ratus atau tujuh puluh yang jelas ini pun semua bukan sebagai pembatas ya yang jelas kapan kita dapati suatu perbuatan dosa diancam dengan ancaman-ancaman tadi para pelakunya maka itu adalah dosa besar ya entah mencapai angka berapa Wallahualam ya oleh karena itu ya karena memang ternyata banyak ya sampai beliau mengatakan 700 lebih dekat daripada tujuh ini kan banyak sekali makanya memang menjadi suatu hal yang wajib kita pelajari kita ketahui agar kita terjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut kemudian Ibn Abbas mengatakan ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr hanya saja tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil bersama dengan israr. Israr yakni terus-menerus melakukannya. Artinya di sini bahwa seorang harus memperhatikan ya hal ini e, terkait dengan dosa besar kalau orang terjatuh padanya kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dalam bertaubat tidak main-main memenuhi syarat-syarat taubat maka tidak ada dosa besar. Artinya dia insya Allah akan diampuni, ya sehingga seperti orang yang tidak berbuat dosa besar. Asalkan tadi istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Namun tentunya sekali lagi di sini istighfar yang sungguh-sungguh, taubat yang sungguh-sungguh Bukan seseorang mempermainkan urusan ini, menggampangkan urusan ini, ya istighfarnya hanya di mulut, ya sementara dalam kalbunya tidak ada penyesalan atau masih berangan-angan naudzubillah min dzalik untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya. Begitu juga dosa kecil tidak bisa diremehkan. Jangan dianggap oh ini dosa kecil, ya tidak seperti yang itu dosa besar kemudian diremehkan. Tidak bisa. Beliau katakan wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr. Israr artinya terus melakukan. Ya, dia meremehkan dosa kecil tersebut dia lakukan lain kali kembali lagi, lain kali melakukan lagi. Ya akhirnya jadi dosa besar ya akhirnya jadi dosa besar walaupun aslinya dosa kecil karena ada al israr ya <clears throat> ya seperti pepatah di masyarakat kita ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kurang lebih seperti itu ya dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk ya jadi besar akhirnya apalagi kalau yang besar ditumpuk-tumpuk ya semakin besar lagi jadi memang e, hal ini semua tidak bisa kita remehkan. Dan ulama juga mengingatkan kita seperti yang disebutkan oleh e, eh, asy rahimahullah taala di dalam kitab Al-I'tisam ya, ingat saya disebutkan oleh beliau bahwa dosa kecil ini bisa menjadi besar karena beberapa sebab di antaranya ini israr ya terus-menerus melakukannya dan meremehkannya. Yang kedua, bisa jadi menjadi dosa besar awalnya kecil karena apa? Karena pelakunya yang dia bukan orang biasa, dia orang yang sudah mengerti, paham ya. E, kemudian apa? yakni halal hal yang ada pada pelaku tersebut membuat dosa kecil yang dia lakukan bernilai dosa besar. Bisa jadi seperti itu. Ya, tentunya berbeda orang yang jahil memang belum begitu memahami yang melakukan dosa e, kecil dengan orang yang sudah sangat paham kemudian melakukannya. Nah, ini berpengaruh. Begitu juga terkadang berubah dari dosa kecil menjadi dosa besar dipengaruhi oleh apa? Tempat atau waktu. Tempat atau waktu. Misalnya suatu perbuatan dosa kecil dilakukan di tanah suci, Makkah atau Madinah bisa menjadi dosa besar, besar. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adabin alim." Siapa yang menginginkan ya e, di tanah suci Al-Haram suatu kezaliman kami akan berikan kepadanya azab yang pedih. Ini baru yurid, baru menginginkan, sudah diancam dengan ancaman besar. Kenapa? Karena ini terkait dengan tanah suci. Nah, jadi terkadang seperti itu. Dosa yang itu awalnya kecil bisa berubah karena pengaruh tempat. Bisa juga pengaruh waktu. Ya, pengaruh waktu. Melakukan dosa kecil tapi di waktu yang mulia, di malam Lailatul Qadar misalnya, ya. Ini bisa menjadi berubah nilai dosa tersebut. Yang jelas ya semuanya ini yakni perlu kita ketahui untuk kita berhati-hati dan tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk uh, apa memberikan perlindungannya kepada kita semua karena kita selaku manusia ya ada dalam diri kita al hawa keinginan hawa nafsu yang terkadang uh, lebih diikuti daripada ilmu lebih diikuti daripada syariat ketika iman itu lemah ya makanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita mohon kepadanya untuk dilindungi insyaallah kita dapat mencegah diri kita untuk terjatuh dalam berbagai perbuatan-perbuatan dosa besar itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala eh, niscaya kita tidak akan mampu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut Belum. Kemudian <clears throat> beliau mengawali uh, pembahasan eh, yang terkait dengan dosa-dosa besar ini dengan uh, perbuatan dosa besar yang paling besar. Ini perkara yang paling dikhawatirkan larangan yang paling dilarang keharaman yang paling haram yaitu akbaru al-kabair bab akbar al-kabair bab tentang yang terbesar dari dosa-dosa besar jadi dari dosa besar ini pun ternyata berkelas-kelas ya kita tidak berhenti pada e, dua bagian daripada dosa yaitu dosa besar dan dosa kecil selesai tidak Ternyata dosa besar itu pun berkelas-kelas. Ya. Memang kita tidak tahu secara persis mana yang lebih berat daripada yang lain, tapi ada sebagiannya diketahui dengan jelas seperti ini Nabi sendiri menyebut akbaru al-kabair yang terbesar dari dosa-dosa besar. Ya. Yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dosa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa besar yang lain yang di bawah itu itu pun bertingkat-tingkat. Misalnya dosa e, berjudi dengan dosa membunuh jiwa yang Allah haramkan. Besar mana? Ya, tentunya berbeda. Membunuh lebih berat daripada berjudi. Dosa durhaka kepada kedua orang tua dengan dosa misalnya namimah adu domba besar mana tentu durhaka kepada kedua orang tua lebih berat nah begitu pula dosa-dosa yang macam-macam dari dosa-dosa besar semuanya masuk dalam kategori dosa besar tapi itu pun berkelas-kelas begitu pula dosa kecil sama dosa kecil juga banyak tapi juga bertingkat-tingkat tidak sama Dikatakan kecil yakni satu derajat semuanya. Ada dosa-dosa yang sebagian ulama menilai ini ada kemungkinan masuk dosa besar, ada kemungkinan masuk dosa kecil. Ya. Karena e, yaitu apa eh, dalil-dalil e, yang mungkin belum begitu jelas ya menerangkan tentang bahayanya dosa itu sehingga memungkinkan e, untuk digolongkan dalam dosa besar atau digolongkan dalam dosa kecil. Dan bab yang ini secara khusus Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Kabair pada bab terakhir adalah bagian ini yang mungkin masuk dalam dosa besar, mungkin juga masuk dalam dosa kecil. Nah, jadi kalau begitu ini ternyata dosa-dosa kecil pun e, tidak sama tingkatannya. Bisa jadi masuk pula sebagiannya dalam dosa besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah terkait dengan akbarul kabair yang terbesar dari dosa-dosa besar Nabi SAW telah menyebutkan fi sahihaini sebagaimana tersebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim an Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Abu Bakrah semoga Allah meridainya qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ألا أنبئكم بأكبر الكبائر <laughs> قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت Dari sahabat Abu Bakrah Semoga Allah meridainya. Yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Tidakkah mau kalian ku beritakan? Tidakkah kalian mau saya beri kabar bi akbaril kabair tentang yang terbesar dari dosa-dosa besar? Kulna bala ya Rasulullah. Kami pun menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Kala beliau mengatakan al-isyraku billah. Syirik kepada Allah wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertelekan ketika mengatakan apa yang beliau katakan. Fajalas lalu beliau duduk. Fakala. Lantas beliau mengatakan, "Ala wa kauluzur, Ketahuilah juga kauluzur Ucapan dusta. Ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah dan juga syahadatuz zur persaksian palsu fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat masih Nabi SAW mengulang-ulang sampai kami berkata laitahu sakat mudah-mudahan beliau diam ya Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagaimana tadi disebutkan ada di dalam sahihain. Ikhwani fiddin rahimakumullah. <clears throat> Jadi dalam hadis ini Nabi Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang akbaru al-kabair yang terbesar dari dosa-dosa besar. <clears throat> Nah ini seperti yang tadi disebutkan Kalau begitu merupakan perkara yang paling haram Perkara yang paling dilarang Dalam dinul Islam dan itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bagaimana ancaman bagi seorang yang melakukan kesyirikan. Ya. Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa tahtafuhu at-tayr au tahwi rihu fi makanin sahiq dan siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fakaannama kharra minas sama seolah-olah dia kharra minas sama terjun dari langit fatakhtafuhu tair lalu disambar oleh burung atau tahwi bihir rih dibawa oleh angin fi makanin sahiq ke tempat yang sangat jauh yang sangat dalam Nabi SAW juga membaca ayat ini ketika menyebutkan bahwa arwah orang-orang musyrik ketika diangkat dan dibawa ke langit lalu dimintakan izin untuk masuk ke langit melalui langit yang pertama ditolak ya kemudian dilemparkan naudzubillah min dalik terhina dan tersiksa. Kemudian juga ya <clears throat> ayat-ayat yang lain yang memberikan ancaman berat. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Ikhwan fillah rahimakumullah dan perbuatan syirik tentunya e, bermacam-macam ya bermacam-macam sekali dijelaskan oleh para ulama dan penulis sendiri telah menyebutkan secara panjang lebar tentang syirik ini dalam kitab tauhid macam-macam perbuatan syirik yang besar, yang kecil, yang mengarah kepada kesyirikan ya Semuanya dijelaskan di situ secara lengkap. Sehingga kalau kita ingin mengenal apa itu syirik, maka kita mesti mempelajari kitab tersebut, kitab tauhid. Agar kita mengenal lebih jauh apa itu perbuatan syirik. Ulama juga menerangkan kepada kita secara garis besar perbuatan syirik bisa dibagi menjadi tiga sebagaimana tauhid bisa dibagi menjadi tiga syirik dalam hal rububiyah, kemudian syirik dalam hal uluhiyah dan syirik dalam hal al-asma was sifat. Seorang yang berbuat syirik dalam bab rububiyah ketika seorang meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik dalam bab rububiyah menjadikan tandingan bagi Allah dalam bab rububiyah. Karena seorang yang bertauhid meyakini Allahu Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb sekalian alam. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang memilikinya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah satu-satunya. Tiada sekutu baginya. Maka orang yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah berarti dia telah berbuat syirik dalam bab ini rububiyah seorang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang ikut mengatur alam ini berarti dia telah berbuat syirik ya menjadikan tandingan bagi Allah dalam bab pengaturan alam ini nah ini syirik dalam bab rububiyah dan ini memang e, tentunya ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu ya bahkan sebagiannya mengatasnamakan sebagai muslim ketika orang-orang tersebut meyakini bahwa seseorang kalau sudah pada tingkatan tertentu dari tingkatan kewalian dia punya kekuasaan untuk mengatur wilayah-wilayah tertentu dari bumi ini ya nah ini ada yang berkeyakinan seperti itu dan ini adalah bagian daripada syirik dalam bab rububiyah. Adapun syirik dalam bab uluhiyah, uluhiyah artinya e, peribadatan, ya. Seorang muslim meyakini, seorang yang bertauhid meyakini bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Apapun bentuk ibadahnya. Baik ibadah yang dilakukan dengan perbuatan atau dengan ucapan atau dalam kalbu kita, semua bentuk ibadah hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Seorang bertawakal, bertawakal kepada Allah. Seorang uh, apa? Membaca Quran ya karena Allah. Seorang solat ya karena Allah. Seorang menyembelih kurban ya karena Allah. Nah ini semuanya adalah bentuk uluhiyah, tauhid uluhiyah. Seorang yang melakukan syirik dalam hal uluhiyah artinya dia meniatkan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih-sembelihan bukan karena Allah. Syirik dalam hal uluhiyah. Ya, bertawakal kepada selain Allah. Syirik dalam hal uluhiyah. Ya. Kemudian membaca Quran bukan karena Allah tapi karena mengharapkan pujian manusia. Ini juga syirik ah, ada unsur syirik dalam hal uluhiyah. Walaupun ini syirik kecil ya kalau sedikit kata sebagian ulama yang jelas ada perinciannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang ketiga adalah syirik dalam hal asma sifat seperti diterangkan oleh para ulama bahwa seorang muslim seorang yang bertauhid meyakini bahwa Allah azza wa jalla memiliki asma dan sifat nama-nama yang mulia asmaul husna dan sifat yang agung yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat maupun hadis. Seorang yang bertauhid meyakini itu dengan seyakin-yakinnya itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun dari makhluknya yang uh, menyertai Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, seorang yang melakukan syirik dalam al-asma wa sifat yakni meyakini bahwa selain Allah Azza wa Jalla juga memiliki sifat-sifat seperti itu. Misalnya sebagai contoh adalah e, mengetahui urusan gaib. Di antara kehususan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya bahwa Allah sajalah yang mengetahui urusan gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui urusan gaib di langit maupun di bumi siapa saja yang di langit maupun di bumi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait dengan ilmu, ya, mengetahui urusan gaib. Urusan gaib itu luas, ya. E, termasuk yang paling mudah kita contohkan di sini adalah mengetahui urusan yang akan datang, yang akan terjadi. Allah saja yang mengetahui nasib manusia nanti akan bagaimana. Ya, ini kehususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang yang meyakini bahwa fulan mengetahui apa yang akan terjadi pada seseorang, fulan mengetahui nasib seseorang fulan mengetahui dia akan begini, dia akan begitu. Nah, ketika dia meyakini bahwa fulan juga mengetahui hal ini, berarti dia telah menjadikan fulan ini sebagai tandingan bagi Allah dalam bab apa? Sifat Allah yaitu mengetahui urusan waib. Ini juga syirik dalam hal asma wa sifat. Ya, ini contoh syirik dalam hal asma wa sifat. Nah, semua perbuatan kesyirikan adalah dosa eh, yang sangat berbahaya dan apalagi syirik akbar ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akbaru al-kabair yang terbesar dari dosa-dosa besar. Dan ini jelas bukan hanya dosa besar biasa, bahkan ini suatu kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini suatu perbuatan yang membuat pelakunya murtad daripada dinul Islam. Ya, bukan lagi seorang muslim tapi seorang musyrik yang kafir yang bila mati di atas perbuatan tersebut dan tidak bertobat kepada Allah maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. <laughs> Yang bisa kita kaji pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah sholat maghrib. Allahu alem